meyakinkan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Islam dan iman maka kita diwajibkan bersyukur atas dua nikmat itu dan bersyukur kepada Islam dan iman itu kepada Allah yaitu kita harus dan wajib menuntut ilmu Islam dan iman itu seumur hidup. tidak diperbolehkan menuntut ilmu iman Islam itu bawayah seumur hidup. Tuntut olehmu akan ilmu agama mulai di balapit sampai kali yang lahat. Jadi kadada istilah tamat itu kadada. Tamatnya sekolah agama ini mati. Namun belum mati tetap aja. Asalnya kita dari umur balik sampai kepada kita naik menjadi dewasa sampai menjadi orang tua. Kalau pangkat itu asalnya dari sekolah nang paling di bawah sampai jadi presiden umpamanya. Maka tetap kewajiban mutlak setiap manusia nang Islam jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Maka diharap kepada semua pejabat-pejabat dan istri pejabat dan anak-anaknya supaya hadir di majelis ilmu agama. Kalau sudah mereka tidak ikut hadir di majelis ilmu agama, bagaimana anak buahnya? Sedangkan dia adalah pemimpin, apabila pemimpin sudah meninggalkan majelis ilmu, bagaimana yang dipimpinnya? Dan setiap orang-orang yang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan Islamnya itu. Orang kaya memperjuangkan Islam sudah tentu dengan hartanya. Orang susah memperjuangkan Islam tentu dengan badannya. Orang pintar memperjuangkan Islam dengan kepintarannya. Pejabat memperjuangkan Islam dengan jabatannya. Keamanan memperjuangkan Islam dengan pangkatnya mengamankan menjaga akan Islam itu. Bukan sebaliknya. yang kaya memperjuangkan duit bukan Islam yang diper, diperjuangkan pejabat bukan memperjuangkan agama tapi memperjuangkan pangkatnya jangan sampai turun dan sebagainya ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين kata Allah barang siapa menuntut selain dari Islam ada yang menuntut pangkat menuntut harta menuntut kesehatan menuntut anak saban hari saban malam gawiannya maulah anak saja anak bani Waman yabtari gharil Islam dinan falan yukbala minbu. Orang itu diusir oleh Allah taala, tidak diterima oleh Allah. Wahwa dan ia fil akhirah di negeri akhirat minal khasirin tergolong orang yang sangat rugi katanya Allah. Berusahalah kita supaya diri kita ini jangan termasuk orang yang rugi tadi. Kemudian bini kita anak kita, orang di rumah kita. Alangkah beruntungnya orang pejabat-pejabat yang duduk di samping ulama besar ikut mendengarkan hadis dan Quran dan apa-apa hukum Islam supaya dia itu tahu yang halal dan haram supaya dia tahu apa hukumnya zalim di sisi Allah apa yang disebut dalim apa yang disebut adil, dan sebagainya. Dahulu sudah kita bicarakan penyebab daripada krisis, penyebab daripada dijajah oleh orang-orang kafir, penyebab daripada mati tidak membawa Islam dan iman hanya satu. tidak ikut hadir di majelis ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Di antara takwa yang diwasiatkan Allah kepada semua hambanya, yaitu menuntut ilmu. ilmu. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takwa seperti menuntut ilmu itu wa yarzuqhu min haitsu Selain daripada dihilangkan kesusahan, rezekinya terus-terusan mengalir. Pegawai apabilanya terus-terusan menuntut ilmu, rezekinya mengalir. Kesulitan-kesulitan dijauhkan oleh Allah daripadanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak hadir di majelis ilmu, kesulitan bertumpuk-tumpuk datang kepadanya. Rizkinya dikurangi oleh Allah. Karena sulit, dia suka marah. Memang kalau orang kesulitan berpikir itu penyarikan. Yang kedua ditambah lagi, gajinya di korteng <laughs> di korteng kasan apa gajah di korteng kasan bayar utang luar negeri ujar apa arti ujar tidak ada kenyataannya hanya ujar jalannya ada aja kalau mau utang kalau ada aja mesin kan ada kalau bisa mesin cetak duit cetak duit banyak-banyak bayar utang lah deh lamun membayar utang itu mengambil lawan orang susah sekian persen diambil di sini di sini di sini kesan bayar utang nang ba utang seorang nang membayari orang tungarannya limpat pintar habisnya nyembung Coba di majelis kisana. Sasak bubuhan pegawai empat mengaji. Karena apa? Hari Minggu, hari pre. Acara keluarga sudah setengah harian. Ketambak kemana-mana. Seperanakan. Eh? Membawa motor rakyat. Udah asar, selesai acara keluarga acara agama pun. Coba lihat di, di majelis kita ini jaksa hadir, keamanan hadir, hijau kuning, bupati hadir, DPR hadir, ini hadir berataan, ental hadir, yeah. pegawai gubernuran hadir, gubernurnya kirim salam, Artinya masih ada hubungan kirim salam barang. Pegawai pajak hadir. Hmm. Nang kalau dapat ulang bakumpul datang situ bawa karcis ngambil duit. Ngarannya itu pung lima. Pung lima. Sudah pung lima ambil berapa? Kalau menentang kata-kata ini menentang Quran dan hadis dan ijma ulama yang kita sampaikan Quran, hadis dan ijma. Siapa berani menentang Quran, hadis dan ijma? Tidak ada lain kecuali orang yang benci kepada Islam. Wa man yarghabu an millati an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa membenci akan Islam, orang itu adalah kada tahu diri lawan dirinya aja kada tahu Talibul ilmi takaffalallah berizkih Talib itu isim fa'il menunjukkan terus-terusan Kalau orang terus-terusan menuntut ilmu, setiap kata-kata al-ilmu di dalam Quran hadis, maksudnya ilmu agama. Atau dengan kata lain, ilmu manfaat. Arti ilmu manfaat, maqaranatul khusyah. Ilmu yang disertai takut kepada Allah ya ilmu agama bukan semua ilmu bukan kalau ilmu kekayaan yang ditakutnya apa kekayaannya kurang lain sudah kamu takutan ini takutan takutan duit kurang kalau ilmu berperang nang ditakutaninya musuh datang Bukan kepada Allah takutnya bukan. Kalau ilmu kesehatan yang ditakutkannya itu setrok dan LL. Semua itu bukan Allah yang ditakuti. Kada sedikit itu orang takut setrok. Padahal bukan Allah itu. Kita disuruh takut kepada Allah. Coba periksa masing-masing. Udah takut kepada Allah, kah masih takut kepada yang lain dari Allah kah? Ada kejadian orang takut bukan kepada Allah. Ditambah lucu lagi. Ini orang kada bisi iwak tah malam turun. Melihat ayam melukupi intalo pecah intalonya jadi anak tukupinya si ayam tadi umahnya dari lawan kain basah supaya ayam itu kada merasa ditangkap merasa diselimputi jadi sunyi lanai ayamnya ambilnya ayamnya tinggalnya anaknya menulis surat rupanya maling ini bisa bisa menulis juga lah kurang sekolah juga tuh tulisannya itu sepedol nang saya ambil jadinya umanya ayam aja anaknya karena masih kecil tolong supaya diharaguakan kena lamun gadal saya ambil pula wassalam gara-gara kada baiwa malam berjalan ke belakang rumah orang Hana. itu di Martapura kejadian akhirnya kampung bajaga termasuk nang jaga arwah kai rais kai orangnya pintar jelkai rais namun di kampung ada kawan nangkap maling ini bukakan ke padang malingnya kita berak sampai di padang malingnya mau sudah ada di padang nyaman aja lagi kita menggawi ujar ke kawan nang lawan kai rais namun dibukakan ke padang padang luas nyaman banainya buka tambah diamnya nyawa dan hansip memang hansip sih Sekali rais ini sunyi-sunyi siang. Menyambung penjuluk. Panjang penjuluk disambung sedin tiga. Ngalir nang bekesan ini tahu dulu. Sebab aku ini memusyahadahkan Khaira rais. Maulah penjuluk disambung tiga. Kemudian dia anak sirin kakait. Nah itu kakait. Nang diulah kakait itu kawat, kawat ganal dianggap di ujung, diikat sidina, saling pesetan. Ayo, jauh kayak es. Ini ada sudah bayangannya, lalu diberak ya, maling, maling, maling, sampai ke Padang. Kayak esnya hilang, ada di Padang Solongan buka malingnya ambil sin penjolok dikait sidin non penjolok batisnya Orang kada takut kanker, rokok berataan ada nang godang garam, ada nang macam-macam lah rokok. Bahasa isapan kasihan jar maling. Handak juga kira-kira berokoknya. Nah, di andaknya puting rokok yang menyala tuh dibutuh maling. Nah jatuh tuh berokok tuh. Nah pak ada malingnya menangis. Mun sampai puluh puting rokok yang menyala, takkan kepala paler beh. Sakit pada kayap. Ujar kaya Rais sebelum di neraka rasai dulu di sini siksanya supaya sempat bertaubat dari di sana lepas. Datang pulang Sekong, ada apa? Maling. Melikit rokok, kasihan utuh jahat berokok. Utuh tak yang di bawah tuh dicucurnya pulang, bulunya bataritip keselkutan bulu. Rami benar, aku dengar kabarnya aja. Hendak empat campur dengan itu urusan polisi. Lain apa? Kalau KRS kan hansip termasuk polisi juga. Polisi kampung. Akhirnya bata obat maling itu. Hmm. Bagus matinya. nengaran maling lah mati. Ada aja khalifahnya anaknya pulang dua ikong nang menggantikan abahnya ah, memang tutus kalau orang biasa kencing manis ada tuh anaknya nang kencing manis juga jadi nang menyuntan ada anaknya menyuntan juga nang korupsi tang ya disambung jole anak buahnya sama aja matinya pang lurung masuk surga itu kunci pertama taubat dulu. Namun kada bertaubat pada harapan ibadat apa aja nah ikam gawe kada diterima Tuhan selama taubatnya belum bujur. Ini orang banyak memper banyak ibadah tapi kada tahu kunci supaya ibadah itu makbul taubat. Kada tahu Tajuan dulu gawian macam-macam itu hanya ibadat. Kalau orang nak bahuma tapi itu juga lah. Dibarasihi pahumaannya dulu. Ditabas, sengkilangnya dibuangi. Banyaknya disedangi. Ya kada? Musimnya kada musim tikus. Hanyar baulah palayan. Masudah baulah palayan. Hanyar ma naradak. Ya kada? Sedang banyunya ingan separuh landak. anak manihnya gana sudah dipangkas dulu anak manihnya hanyar bau undur gawe tapi bau untung nah, ada juga gawe yang nang undur tapi untung cobaan orang men, orang menanam bani sambil pemarah tajajak Uja hmm, arwah dulak bahari sebelum panih itu ditajak kita ambil itu diampakan tah kalau- kalaunya anak anak banyak lo didiriakannya lintuhut bentul nah diandak kacawali lintuhut unda rabah kacawali bani nang udah tanam di rabah juga jarku di mana kitabnya wallahu a'lam jar gara mati sudah gara semennya hmm Ujagus yang kadari pulang amalannya waktu nak batanam itu antum tazra'unahu am nahnu zari'un hanya mulai menanam nyawa kala menanam undak dalam surah apa itu ija wa qatil a antum tazra'unahu am nahnu zari'un mulai ya. jadi hendak bertanam ban itu ada Qur'annya juga yang dibaca dulu kala ini kada datuk ulun nantane <laughs> jadi ujar cucu datu napa kada boleh disambat di padang nyawa karena datang bubuhan datu sekali di rumah hanya madakan ngaran datu itu kalau ada politik tikus tikus itu datu aja di rumah pulang itu juga eh jangan nyambat tikusnya wajar hancur karena bantal nanti dimakannya Bana Pak jar arwah nini putri. <laughs> Jadi lawan tikus saja ba batur juga pandara. Melipadakan putri ini kata migot. Melipadakan tikus tarik pananya. Jangan bantah batis serong ikutnya. Paham rupanya. Tungarannya politikus politik itu adalah tikus harus ada kucingnya yang ditakutannya ini rame adalah orang berpolitikusan hmm. jadi semuanya ormas jar hendak kesekumpul belang aku ini lain pahaman umum aja kok ngalihan menyambut ormas datang kemari ormas itu kan mini bini dan sanak oleh mendera nasib emang nasib cari kerjaan tukang tabuk kuburan sekali jar bebinian kalinya orang mas bang nah itu jar nang sanak nang datung ngarannya omas nah, ngarannya gini bapak kubungul hmm. ormas jalan nak kemari kenapa kalau ormas tuh pati puan organisasi masyarakat kami Yusril hendak kemari Suamin Rais hendak kemari Mbak tuha sedikit musuhnya mbak Sini lebih si kemanakan, jadi kan marina ya? Victim ini tahu aja, karena nang menghadapi aku, nang uyuh pinggang duduk, nang menghadapi nang pinggang duduk tuh aku. <laughs> Nih kamu ada nih cus terus. Teruskan. Itu dari paham juga kah? pemimpin-pemimpin tun na mau uluakan akan bawahannya mengaji ilmu agama asang kalinya namun sudah diuluakan karena mau empatnyobahati itu lain kan anak buah seorang karena anak tua tuh kan kayapangbullu baho tangan susu pusat hari-ari pulangmpa burung batang paha, lintuhut, landau, hanyar kaki atau batis. Kapalanya umpat, sekalinya bahu nang tinggal. Itu ngarannya, ngarannya kurang mati jadi hantu. Kepala aja umpat, nang lainnya kada. termasuk penyebab daripada tiga perkara orang nang kada umpat mengaji agama Pertama, penyebab krisis. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim semalam. Dua, yusalitullah oleh sultanan dalima dijajah orang kena. Maulah dijajah orang. Kada gampang. Belanda menjajah, kayak apa kita? Jepang menjajah, kayak apa kita? Sekolah Darussalam tuh waktu Jepang masuk, Quran guru-guru Darussalam termasuk urusin alik buatnya dalam darum di patrinya darumnya bebanyo, hendak dibunuhnya secara perlahan nah Memang kalau orang-orang yang kada umpat mengaji itu pikirannya menyariki lawan yang mengaji apalagi nang mengaji ini pina nyaman hidup inya sakit iri dengki sejarah menunjukkan Rasulullah tanah tumpah darahnya Makkah orang Makkah sendiri nang hendak membunuh sehingga Nabi pindah ke Madinah bujur bujur malahan bangsa Quraisy sendiri bubuhan silin sendiri nang mengapalainya Abu Lahab itu sejarah. Mun Abu Lahab itu mengapalai marina Nabi, nang kada marina Nabi gin bangsa Amang atau jah Abu Jahal Amang umpat dua. coba kemudian sepupu dan menantu Nabi Sayyidina Ali hendak jadi imam di masjid cucu kurang orang pedang apa kabar meninggal bujurkah bujurkah Sayyidina Utsman rahat membaca Quran panggal panggulu bujurkah ini khalifah mah artinya orang menjadi khalifah Nabi ini sejarah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum diracuni oleh orang di makanan mati bujur mata masmuman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an apa kabar hantam orang lawan pedang bujur cucu nabi Sayyidina Husin Sayyidina Hasan Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan diracuni di dalam makanan yang dimakan sidin oleh bini sidin nang bujuran bini nang babujuran nih ini nang meracuni kadang mengira bini meracuni laki itu kadang masuk akal sejarah padahal aturannya bini itu kan kadang-kadang masuk di akal tuh bangannya asa kada, kadang diterima istilahnya polisi itu polisi tah ngombi lamun bini meracuni laki ngombi polisi nah artinya bingung mentega sekali bini-bini itu artinya dasar anu anu ada berpikir mentega kalau dasar orang ini Puan, Oh tega sekali ya. Thank you. Teganya, teganya. Istri meracuni sang suami. Kada masuk akol. Sayyidina Husin adanya di Karbala ditatak bulunya badan di Karbala hanya di Mesir angka kepalanya di sepak sepak ujar orang urus sungai sipak memang orang urus sungai ini bahasanya bujur kalau huruf Arab itu kita menyambat sepak di mapa menulis sepak kawalah menulis mesti sikap sipak sipak niat niat ya, bulnya si pak jalan ya. sepak sepaknya kepala Sina Husin jadi awal-awal sepak bola kepala Sina Husin yang diulah bola oleh sebab itu ikan tahu sejarah sepak bola bola itu asalnya yang diulah kepala Sina Husin jadi namun ikan tuh ketujuh menonton sepak bola berarti ikan tuh memusahadakan kepala Sina Husin di sepak-sepak orang apalagi anak-anak kita Muhammad Amin lawan HP itu kalau bisa sepak bola awalnya nah, membawa bola nah pada pada sipak paruh selakunya teh Sep Muhammad Amin lawan HP itu kan kandangan sebelah sakumpul sebelah Mm -mm matinya mun dipandari itu kadang-kadang anu anu teh nah itu nang kandangan nang keluar tuh nang pinabat teh teh nih Untung kada amun teh sebalahnya ulang. Ya tidak umang ngalih bagelang Urang amun teh bupati ini bupati bang amun teh kan ah, berabel ya. Urang amun teh berarti sekolah bapangkat ya dikirim ke kota baru. Kalau oh, kata baru itu kan orang awam bandar. Hmm. Jadi mbah sampai ke kota baru, inya kan kepala pertanian, perkebunan. Jorol ramon teh di pisang, pisang alih ya. Jadi orang kota baru ini mah alih, kapuhun pisang. Sampai pulang ke sau, sau alih. Dicabut pulang, di dialih pulang. Limau alih dialih pulang limau Mok orang kota baru rupanya mah amun teh bisa kok paham gara-gara pandar sorong nih orang uyuh lu balik ya pandar pakaian dinas bupati ya hmm, pakaian dinas hmm. maaf lah wali kota wali kota Banjar baru nih amun teh hmm. lain pian lagi nih amun teh bari hmm. ini Bupati anu Kota Baru ada jual, ada sekarang nih Sekolah Darussalam akhirnya jadi bupati bagus juga lah perjalanan ke pemana kau tahu sudah pakai eh? pakaian dinas yang kayak apa kau tahu berjalan ke pasar iwak kota baru kan banyak iwak kelak ini apa bu? Bahasa Indonesia ampi, bahasa Emonte. Jadi jauh orang kota baru. Anu, undang Pak A, Pak Udang ya. Satu keluarnya berapa? Hmm, dua ribu Pak. Oh mahal sekali ya. Kak, ada mesamnya mas kasih Oh dinas. kita potong aja udah mempercepat waktu karena apa tangannya kulai kulai tak kulai tapi di gapitnya nah lo keluar aslinya ji menjepit leh kau ji menjepit leh kau ji menjepit leh kau aja ala kau disambungnya orang kandangan pulang puluh tahun di Makkah pasih bana bahasa Arab melawan najat nyata eh sekali bakia lawan Arab supir tak tak eh, hina aja nah lagunya masih ada padahal ta'al eh, itu kan kampung di kandangan tak tak eh, hina nah, mana ya kalau dibuang Lekawa, mesti ada baunya. kesian namun tai nyekesahnya minto bahari lilin dinyalai jadi batu siapa kawa mama jahil lilin dengan kantut nomor satu jadi berdua berdua lima berkumpul 17 Agustus kandangan berkantut kada pajah berabai kada pajah negara kada pajah pak kurang amun teh Bahimat banyak keluar tahe. Lalu pajah, jadi ujar yang lain amun tahi pajah. Amun teh, amun tahi. Ini nang tuha tuha bari bekasnya Aku ini penyambung lidah beneran. Gitu. Njipis kiri kau. Ini aja nah tadi yang kata empat mengaji agama nah. Sifat 20 orang baca kada datang. Pikir kada datang. Tasawuf kada datang. Penyebab dari krisis. Dua, penyebab daripada orang-orang kafir memasuki negara kita. Hmm? Sekarang orang-orang kafir masuk ke Indonesia. Membawa mesin cetak dolar ternyata dolarnya cetakan palsu madah kanonikan nah, per per seleksi orang luar negeri juga nang bang masuk per seleksi kalau ngarung-ngarung kenapa bupati ya? Puan, nah pektasi biar bupati <laughs> kurang lebih aja <laughs> kan tapi bisa juga <laughs> eh, eh, eh. nah di Aceh nang terkenal bahwasanya Aceh itu kan nomor satu Serambi Mekah sekarang Aceh berapa hektar tanah ditanami ganja ayo kada kesedih memang Nabi Adam lawan iblis kada pernah ketemu iblis itu kada bisa garing buktinya takuni dokter pernahkah iblis top nama? jadi inya tuh sehat jadi inya sarik banar lawan anak cucu Nabi Adam Macam-macam anak cucu Nabi Adam ini dihaur dan diganggunya oleh si iblis. Minuman-minuman dimasukkannya di situ git iblis. Artinya nang haram. Karena si iblis tahu apabila orang Islam anak Nabi Adam ini tamakan minum nang haram niscaya masuk neraka. Iblis itu kadang kalau masuk surga. Kada hakon masuk surga sarang mana kecuali membawai anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka. anak bakawal. Jadi minuman dimasukkannya nang haram di sana. Makanan dimasukkannya juga di sana. Nah, anak cucu Nabi Adam ini katuju benar menukar minuman makanan yang diporodok oleh iblis. Hanya Muka ya, minallah Kalau sudah anak kita tamakan gulaan yang diulah iblis, anak kita masuk neraka. Kullu min nabata min haramin fannaru awla Nang anehnya si penjual daripada benda-benda yang bercampur nang haram itu orang Islam. Ini nang aneh. <laughs> Kalau sudah di kampung-kampung itu banyak produk iblis nang menjual itu tadi orang Islam, otomatis orang-orang di kampung itu tertukar produk iblis. Tulisannya di sana ditanggung halal. Memang kalau dibawa aja kan halal. Mau dimakan, diminum siapa tahu. Inya tahu bana iblis dini pabilanya makan halal, minum halal, neraka. Lalu inya lurung situ hendak memasukkan orang Islam ke dalam neraka karena hirinya lawan datu Adam dasarnya sampai kecicit cuit anunya anak Nabi Adam nenek di ganggunya. Nah disinilah apabila kita ada ilmu agama yang kuat kita diberitahu bahwa ini adalah subhat atau haram dan kita diberi Allah Ta'ala kekuatan iman untuk meninggalkan nang subhat nang haram walaupun nyaman benar dan kita kelaparan laparnya luar biasa makanan nyaman benar tapi kita diberi Allah ilmu manfaat iman nang kuat kada mau memakan itu walau mati kelaparan tapi kalau kada ilmu agama iman kada kuat sejauh-jauh apa makanan minuman nang haram itu didatangi di rumah banyaknya nang halal. Kenapa jadi keluar pada rumah? Duduk di restoran nang belum tentu lagi halal haramnya. Serumahan tulak bermotor di restoran kita. Baakak ada. Ya kan? Nang disurungnya banyak minumannya di situ tadi kada tahu apa di rumah ada aja setruk maulah di rumah bola seorang jadi ada memakai pengawet dan satu penanggulahan ulahan di rumah tuh ada memakai napa ngarannya itu anu sari manis sari manis takuni dokter tas sari manis itu napa bahaya lamun nang baula stroke kadang makai gula sari manis gantinya nang baula itu orang Islam nang memakan cagar bahaya penyakit itu orang Islam juga ya Allah kenapa jadi menipu orang Islam aturannya orang Islam itu menjagakan saudaranya bukan menipu orang saudaranya karena jahilnya tadi nang ketiga balanya orang nang kada umpat hadir di majelis pengajian tiga fak ilmu agama itu mati kada membawa iman mati kafir anak jadi kita itu sangat khawatir kalau kula warga kita itu nah bacari aja bahuma aja orang tulakan darak-darakan mengaji kada umpat khawatir kita kalau-kalau nang nini nah nina nah. penyebab karisis dan penyebab dijajah orang dan penyebab matinya tanganga kada bayi iman menuntut ilmunya pulang udah sepuluh tahun dia mengaji ampih dan dak kada ada ampihnya minal mahdi ilal di. kada ada ampihnya Talibul ilmi tekatlah berizki ulang menuntut ilmu agama Allah ta'ala nang maongkosinya apa artinya ongkosnya itu banyak di bari Tuhan awak kada uyuh mencari ongkosnya cuma tolibu di situ senantiasa menuntut ilmu tolibu isim fa'il tupidul istimrar Coba lihat orang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu sampai berhasil alim atau disebut zaman sekarang tuan guru, ya Adalah yang kesusahan adalah kadada nang kadada tah. Ya ka orang nang saruan telah nang dihadapan guru tu kadada nang enak kada nyaman, orang nyurung menyaman-nyaman. Apalagi kena tak sebuah kamar hibak makanan gasalan guru. Mangsana kada, kada jadi gurunya di tanah aja. Nasib Nah, apa nasib? Nasi bungkus. Jelas kada sudah? Nah lalu anak-anak tuan guru nih sudah tahu aja abah nang kaya itu nah di Tuhan. Kenapa kada mau menyambung lawan abah kada mau menyambung kenapa? Waktu banyak dibuang-buang. Hendak sengsara kah hidup? Hadis Nabi lagi. Man mata wa huwa ala hadhil halah fa syahid. Rasanya kitab ini ada dalam Kifayatul Atqiyah ada, ada. Barang siapa mati habis umur masih menuntut ilmu agama maka syahid akhirat. Kubur selama dikubur ada disiksa. Siksaan kubur termasuk pertanyaan mungkar nakir. Jadi jelas orang yang mati menuntut ilmu kada ditanya mungkar nakir kada disiksa selama dalam kubur termasuk hancur matinya orang alim kada dimakan badannya oleh bumi kada hancur Mun ada aja jalannya supaya jangan disiksa, jangan ditanya, jangan hancur. Yaitu menuntut ilmu sampai kematikan apa jadi kada mau. Hendak buruk dalam kubur. Bahari Hari lah terkenalkan dalam tagar Bercari umpamanya bupati ya, bercari, bacari duit umpamanya umur 15 tahun umpamanya 15 sampai 40 berapa tak berapa tahun 25 tahun bisukan sampai kamarian mencari duit 25 tahun Kemudian duitnya itu tadi di nah pakai dikumpulkan banyak ya, ditabung ditabung kebanyakannya orang bahari menabung itu menukar berlian ada sebahagiannya menukar emas bahari lah nah, sebab dolar belum belum ada waktu itu yang pindah ke gitu. Jadi Intan lawan Hamas. 25 tahun berusaha ujungannya disangkutakan ke Intan dan ke Amas. Ada yang menyangkutakan ke Kebon. Tukarakan ke Kebon, perumahan sebagainya. Kemudian terus siang lelah. Malam hari habis sembahyang Isya makan guring sejarah nah ini kitab jam satu malam bangun jam 2 hilang pada rumah Bapak manyu barang atauwakkahga rumah mendatangan tuanguru mengaji jam Jawa malam mengaji nang dikaji sifatwo parukunan dan tasawo bini lawan anak buri Pukul empat mulai, bini lawan anak belum bangun. Jadi kada tahu bini lawan anak, pabila laki kok, pabila abah kok mengaji, kada tahunya. Kurang balik. Ayo. 25 tahun, seban malam, alim kada ada. Alim Bini anak kada tahu sampai 40 tahun usianya. Ampih di pasar kada kelihatan lagi. Sebab tabungan nang 25 tahun cukup gasan mahadap 23 tahun lagi umur. 40 tambah 23 umur galib 60 jadi intan tadi di Kuwait sebiji jual kada lagi di pasar kada lagi kada terlihat di pasar lagi Kayak orang wah ini juga ya, belah 40 tuh kadang tidak di pasar lagi. Di toko aja. Sebab tahu sejarahnya ini. Sejarah ini. Nang rasanya kayak itu juga seorang orang wah ini kayak itu juga. Belah 40 itu tetap urusan dunia sudah. Nang masih nang di toko-toko itu belum 40 umurnya 14-an aja. Ba'amal sidin karena ilmunya ada mulai jam 2 sampai jam 4 mengaji wiritan dibari oleh guru tadi itu yang dibaca sangunya untuk 23 tahun intan tadi kuit sedikit jual amas tatak jual kebon ditatak jual Artinya ditatak kebun kan, tadi ditatak berapa berapa meter kan? Misalnya 20 kali 40 juara kebun. Tahan gak senang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Limbahnya rasa uyuh bajikir salawanan kiau kakawanan. Pajak hilang kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pajak hilang kok rame. كلما bernasyid sambil berzikir kullama rumtum rumtum biqurbi la ilaha illallah ujar yang lain ini berdua aja nih Nama membaca kasidahnya Bapak Jalam tuh. Tashta'id niran Tashta'id niran qalbi La ilaha illallah Itu kalian duit ada sudah Betul pulang, nabi sana pulang berdua di buncu sana. Zadanil wasnu Zadanil wasnu Wasnul muhibba Hujan situ pulang dua Hakada halun